Kita bacakan terlebih dahulu yaitu Al-Qaidah An-Nuraniyah yang sudah kita tinggalkan dua pekan. Tayyib. Kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh Darsus Sabi' Pelajaran yang ketujuh sama halamannya halaman 13. Pelajaran yang ketujuh ini memperkenalkan kepada kita tentang al-alif saghirah wal ya'u saghirah wal wa wal wawu saghirah. Alif kecil, ya kecil dan waw kecil. di sini memperkenalkan pada kita yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar. Ya. Yang tentunya kalau ditinjau secara kenyataan ya atau secara praktek langsung justru yang besar inilah yang sering kita temukan atau yang mafhum tapi di sini wallahu alam penulis mendahulukan yang kecil dulu baik itu alif ataupun ya ataupun al Alif saghirah, alif kecil ditulis dengan bentuk yang sebagian antum dengar mungkin ya. Kekeliruan dari penyebutan di kita disebut fathah berdiri. Ya. Fathah berdiri ini sebenarnya bukan fathah berdiri tapi alif kecil ya, alif sogirah namanya. Sogirah ini kecil, ya, alif kecil. Jadi bukan fathah berdiri, ingat penamaannya. Bukan fathah berdiri. Adapun ya sogirah, ya kecil, ditulis bukan dalam bentuk ya, tapi ditulis dalam bentuk khat lain, penulisan lain. Seperti yang antum lihat di bawah, ya. bentuk ya kecil seperti itu ditulisnya. Ya. Bukan dalam khot yang biasa kita lihat seperti bentuk ya. ya tetapi seperti rumus. Tanya. Itu penulisan ya kecil yaitu dalam baris yang terakhir. Ya, baris terakhir setelah hamzah dan ha di depannya ada condreng. Maka itu disebut ya saghirah, ya kecil. Tanya bisa difahami ya. sehingga jikalau di dalam Al-Quran menemukan tanda seperti itu maka itu yang dinamakan ya sogiroh. ya. kemudian ada yang berdiri kecil maka itu alif sogiroh. dan juga al-wawu sogiroh, wawu kecil di depannya ditulis setelah ha dan hamzah juga ada wawu ditulis kecil di bawah setelah huruf maka ada wawu ditulis kecil di bawahnya. Maka alif saghirah atau ya saghirah demikian pula al-waw saghirah semuanya termasuk dari huruf maddiyah, huruf mad ya. Huruf mad. Yang artinya jika lo setelah suatu huruf ada di depannya alif kecil atau ya kecil atau waw kecil maka harus dibaca dua harokat ya, dibaca dua harokat meskipun kecil keberadaannya seperti yang pertama di situ dan meyakini bahwa yang paling baik yang berdiri kecil maka yang berdiri kecil ini alif bagaimana cara mengejahnya Cara mengijahnya di sini ba di fathah apa di kasrah apa di dhammah? Hah? Fathah, bukan di fatkah. Oh, bukan di fathah, tapi fathah. Berarti ba fathah alif saghirah ba baru ba dua harokat. Ya, yang sebelumnya ba fathah ba pendek. Tapi sekarang ditambah dengan alif kecil yang merupakan dari huruf mad. Berarti dibaca dua harokat. Ba fathah alif saghirah ba seperti itu. <laughs> Jadi penambahan huruf mad di depannya dua harokat. Seperti kita menyebutkan huruf ba kan dua harokat ya. Ba ya. sama dengan itu. Kalau eja huruf ba seperti ini. Ba fathah alif saghirah ba Baik. Kalau pengijahan dan alif sogiro ini munasabahnya yaitu dengan fathah. Sebelumnya pasti fathah. Ya. Adapun ya sogir atau kebiarah sebelumnya pasti kasrah. Tanya. Ya, adapun waw sogiro ataupun kebiarah sebelumnya dhamma. Adapun pengijahan ya sogirah di sini hamzah di kasrah berarti hamzah kasrah ياء صغيرة إي دو حركات حمزة كسرة ألف صغيرة إي دو حركات أتبن واو صغيرة ها ضمة واو صغيرة هو دو حركات <laughs> ريبتان طيب ألف صغيرة ألف صغيرة ياء صغيرة واو صغيرة seperti itu كتير kecil kita baca با فتحة ألف صغيرة با تفضل يا فتحة ألف صغيرة يا فتحة ألف صغيرة را ميم فتحة ألف صغيرة ما لام فتحة ألف صغيرة لا واو فتحة ألف صغيرة واو Waw jadi wa dua harakat. Ya. Waw terakhirnya hilang. Nun fathah alif saghirah na. Baik. Tafadhal Abu Umar. Yang bawahnya. Baik. Terus. Terus Ayo, terus Ayo. Terus. Tayyib, berikutnya. Tayyib, berikutnya. Tayyib, berikutnya. Eh, ulangi, antum. Taib. Za ingat-ingat selain Mesir, adapun Mesir zai dengan ya. Terus Hah? <laughs> Ayo Sin fathah Hmm, Sogirah ya. Sin fathah alif sogirah sa terus. Hmm, shin ya pembacaannya tidak shin. Jadi shin fathah alif sogirah Syah dua harakat. Terus. Sod betul. Hah? Coba diulangi. Tut eh Tut fatah alif. Nah, cuman fathah, bukan fatah. Fathah dud fathah alif sohiroh dud do jadinya do, do. kalau sudah di fathah jadi do adapun hurufnya do iya terus to fathah alif to alif to fathah alif sohiroh to oke okay, terus Zod فتح ألف صغيرة ظاء طيب. ف فتح ألف صغيرة ف طيب ترس قاف فتح ألف صغيرة قا طيب berikutnya baca eh, fathah dulu. Jangan di, eh. Ka jadinya. Ka kalau sudah di fathah jadi ka. Ya. Berikutnya ya sogirah ya. Ya sogirah Ya sogirah Hamzah kasroh, ya sogirah i i ya. i. Baik. Terus ha kasrah ya sogiro, hi hi طيب berikutnya wow saghirah wow dhamma wow dhamma wow saghirah u gitu Wawunya belum disebut lagi <laughs> yang kedua yang saghirahnya Waw dommah Waw sagirah U lagi Waw lagi Tayyip Terus Tayyip Terus satu lagi طيب Di situ di bawah disebutkan tentang rincian huruf, huruful iqlab itu ba. Ya huruful iqlab ba termasuk huruf iqlab cuma satu itu ba nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba huruful idgham tidak beliau sebutkan di sini enam. baik Terkumpul dalam kata yarmuluna. Yarmulun. Ya, ya ra mim lam waw nun. baik Demikian pula huruful idhar ada enam. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Ya, kemudian uh, huruful ikhfa. Suruh Yahudi dibayar untuk nguliti kulitnya sampai sampai ke 11. Eh, 15 afan Ada 15. Hurufnya ini. Ya, hurufnya Sebenarnya huruf-huruf ini sudah dikumpulkan tadi huruf idhar ya dikumpulkan dalam kata akhi haka ilman hazahu wiru khasir. Keenamnya di awal-awal. Huruf ikhfa juga dikumpulkan dalam satu kata atau satu bait. Sif dha kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Baik. Nanti akan membentuk awal-awalnya ini 15 huruf. Demikian pula huruf qalqalah ada lima terkumpul dalam kata kutubu jad kalau ini pantas ya. bukan baju di toko ya, ya. kutubu jad ya. ya. itu diantara pengenalan huruf wallahu a'lam bishawab untuk setelahnya ya untuk setelahnya pengenalan alif ya dengan waw tidak disebut sogiroh lagi. Seperti antum buka lembar pelajaran yang ke delapan ba fathah alif sukun ba disebut alif sukun kalau besar tidak alif kabiroh tidak tapi langsung ba fathah alif sukun ba ya disebut alif sukun demikian pula ya yang besar disebut ya sukun Waw yang besar waw sukun. Ya. Seperti eh, setelahnya. Ba dhammah waw sukun bu langsung tidak waw kabira. Demikian pula di depannya ba kasrah ya sukun bi ya. langsung dengan lafaz sukun ya. Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Tayyib. Nanti dilatih. Jadi penyebutannya ba fathah. Ayo kita baca. Ba fathah alif sukun ba ba dhammah waw sukun bu ba kasrah ya sukun bi tayyib Allah alam bishawab